بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي إذا فتح لأحبه باب الخير فلا أحد من عباده يسده ويمنعه وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل الطاعة وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا رب نفتح لنا في هذا العام الجديد أبواب الخيرات وإذا فتحتها لنا فلا أحد يسدها يسدها ويمنعها اللهم يا ربنا اجعل هذا العام عام خير وبركة ورحمة وتوبة وطاعة وقبول ونجاة في هذه الدنيا والآخرة اللهم يا ربنا أخسرنا مع زمرة المفلحين والناجين والمكرمين من عندك في هذه الدنيا والآخرة اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kesempatan Waktu Umur Yang kalau kita sadari sebetulnya bersama waktu dan umur kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kesempatan kita untuk berbekal diri kelak di saat menghadap Allah sekaligus memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah lalu akan tetapi tidak semua orang menyadari begitu pentingnya waktu begitu pentingnya masa akan tetapi pada saat ini pada detik ini kita hadir kumpul di tempat ini semoga kita termasuk orang yang bisa menghargai waktu memanfaatkan waktu al waktu kasif, waktu itu seperti pedang kalau pepatah Arab disebutkan seperti pedang Failam taqta'hu kota'ak kalau engkau tidak mematahkan kalau engkau tidak memotong dengan pedang tersebut maka pedang itu akan memenggal lehermu Maksud maknanya apa? Waktu ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga jika engkau gunakan sebaik-baiknya. Dengan itulah engkau akan selamat nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya jika waktu ini tidak engkau gunakan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi malapetaka di akhirat nanti. Di dunia adalah waktu yang singkat tetapi kehidupan panjang di alam barzah yang dilanjutkan nanti di badang mahsyar kemudian nanti surga dan neraka itu adalah buah daripada kita bercocok tanam di waktu yang singkat ini maka tahun baru ini harus kita jadikan tahun kebaikan kalau Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin itu masih orang yang rugi jika orang tidak punya perubahan dari kehidupan di hari kemarin maka itu orang-orang rugi dan jika hari ininya lebih jelek dari hari kemarin itu orang yang uh, jika hari ini adalah jika hari ini adalah sama dengan hari yang kemarin itu orang yang rugi. Kalau ternyata hari ini adalah lebih jelek dari hari yang kemarin ini manusia terkutuk. Dan kita inginnya bahwa hari ini adalah lebih bagus daripada hari yang kemarin. Sekaligus tahun ini harus lebih bagus dari tahun yang kemarin. Maka tahun baru ini adalah untuk kita tutup buku sekaligus buka lembaran baru. Kita tutup buku, kita membuat satu catatan kecil di hati kita akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada waktu yang lalu. Jangan sampai terulang lagi. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang belum pernah kita sentuh, ayo kita usahakan. Masih ingat yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu untuk melakukan kebaikan jangan melihat kemampuanmu Tapi lihatlah kekuasaan Allah Ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kita ahli ibadah Jadi kalau ingin berbuat baik Lihatlah apa yang Allah miliki Allah Maha Kuasa Jangan melihat kelemahanmu Ada orang ingin melakukan ibadah tapi malas Katakanlah kepada Allah Ngadulah kepada Allah Ya Allah yang Maha Kuasa Kenapa aku malas beribadah Kenapa aku malas ngaji? Kenapa aku malas sholat malam dan seterusnya? Ngadulah kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah akan berikan kepada anda kekuatan untuk bisa melakukan itu semua. Termasuk dalam urusan kita ingin berbuat baik. Baik berinfak ataupun membantu orang lain. Jangan sampai kita melihat apa yang kita miliki. Kalau kita melihat yang dikocek kita terbatas. Yang ingin berbuat baik karena dia melihat yang ada dikocek dan di tabungannya terbatas akan tapi yang melihat gudangnya Allah maka itu akan mudah sehingga ini yang membangkitkan hati orang yang tidak mampu untuk berbuat baik ia akan memohon ya Allah bantulah aku untuk bisa berbuat baik anda yang di rumah yang mendengar suara ini jangan putus asa Barangkali kesibukan anda yang menjadikan anda tidak bisa hadir ke tempat ini Atau mungkin anda yang di, di, kasur pembaringan karena anda sakit Maka memohonlah kepada Allah Ya Allah aku ingin menghadir majlis secara langsung bagi Allah sangat mudah di esok hari Allah akan merubah anda Dalam waktu dekat Allah akan merubah anda Karena lihatlah kuasa Allah jika ingin melakukan kebaikan Sehingga kalau bercita-cita yang banyak Jangan kecil cita-cita Bercita-citalah yang gede Aku ingin berbuat baik seperti ini, seperti ini Bercita-citalah Sebab cita-cita itu akan adalah niat di dalam hati khususnya di tahun baru ini ayo kita jadikan ini adalah benar-benar lembaran baru untuk kita sehingga buku-buku baru kita ini akan penuh dengan catatan-catatan indah catatan-catatan kemuliaan catatan-catatan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus kita tutup buku yang lalu adalah dengan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala khusnudhan kepada Allah ini adalah bimbingan dari Rasulullah lihatlah masa depan dengan penuh harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah masa depan dengan khusnudon kepada Allah Allah yang bisa merubah semuanya Akan tapi kalau orang melihat Allah dengan berprasangka buruk Itu akan dijadikan masa depannya adalah masa depan yang buruk Yang tidak mampu Jangan katakan tidak mampu Allah yang maha kaya Yang sakit jangan katakan sakitku sudah takut kata dokter sakitku sudah parah sekali kata dokter aku tidak bisa sembuh jangan katakan itu katakan bahasanya yang punya penyakit adalah Allah yang menciptakan penyakit adalah Allah yang punya kesembuhan adalah Allah yang susah dan gundah gulana jangan katakan aku punya problem tapi katakanlah aku punya Allah Subhanahu wa taala katakanlah bagi yang punya punya urusan dengan keluarganya katakanlah kepada permasalahanmu bahwasanya Allah lah yang maha kuasa untuk menyelesaikannya. Ini husnudun semuanya. Hadapkan pada hari ini untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Kemudian kita akan lanjutkan seperti biasa pembacaan kitab At-Tajridus Sharih dan kitab Riyadus Solihin kepada para asatid untuk membacanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'du Wa qala al-mu'alif bisanad al-mutasil ila Abil Abbas Zainuddin bin Zainuddin Ahmad bin ah, Ahmad bin Abdul Latif sarjasad Az-Zabidi Rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini Kitabus Salat ila angkol Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ihda salatil fa Fasalla bina rak'ataini summa sallama Faqala ila khashbatin ma'rudatin fil masjidih fataka'a ah, fataka'a ah, alaiha ka'annahu ghadbanu wa wada'a yadahu al-yumna al yusra wa sabbaka baina asabi'ihi wa wada'a haddahu al-aymana 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa kharajatis sur as-sara'u min saraanu min abwabil masjidi faqalu qasurati salatu wa fil qomi Abu Bakrin wa Umaru fahaba fahaba ayukallimahu fa fil qami rajulun fi yadihi tulun yuqalu lahu dul yadaini qala ya rasulullah anasita am kusy am qasurat di salat qala lam ansa walam tuksor faqala akama yaqulu dul yadaini faqalu Naam fataqaddama fa sallama taraka summa sallama summa kabbara wa sajada misla sujudihi au atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudihi au atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara summa sallama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdal salatil asyi fa shalla bina rakaataini summa sallama faqama ila khasbatin ma'rudatin fil masjidi fatta ka'a alaiha ka'anna khutbanu wa wada'a yadahu al yumna al yusra wa sabbaka baina asabihi wa wada'a haddahu al aymana ala dhuhri kafihi al yusra wa kharajatis saru'anu min abil masjidi faqalu kasratis salatu wa fil qawmi Abu Bakrin wa Umar wa Haba Ayukalima, ayukalimahu wa fil qawmi rajulun fi yadaihi tulun yuqalu lahu dzul yadaini qala Rasulullah ana anasita am kasratis salatu qala alam angsa walam tuksor faqala akama yaqulu dul yadaini faqalu na'am fataqaddama fasalla fasalla ma taraka summa sallama summa kabbara wa sajada misla sujudi au atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudi au atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara wa summa sallama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi fa sholla bina rakaataini summa sallama qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjidi fataka'a alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra wa sabbaka baina asabi'ihi wa wada'a haddahu al-ayman ala dhahri kafihi al-yusra wa kharajati anu min abu abil masjidi faqalu qasurati salatu wa fil qami Abu Bakrin wa Umaru fahaba ayyukallimahu wa fil qami rajulun fi yadaihi tulun yuqalu lahu dul yadani qala ya Rasulullah anasita am kasurati salat qala lam ansa wa lam tuksor faqala akama yaqulu dul yadaini faqalu na'am fataqaddama fa sallama taraka summa sallama summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudi aw atwala summa rafa ra'sahu wa kabbara summa sallama Bismillahirrahmanirrahim عليك اللهم صل وسلم وتعالى نفعنا الله به وبعلومه An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salat bersama kami Rasulullah maksudnya kami salat dengan Rasulullah Ihda salatayil ashiyyi Salah satu solat sore Bermacam-macam riwayat Antara duhur Asar Maghrib Dan isya Bahkan riwayat yang sangat jelas disebutkan oleh Dalam riwayat lain adalah asar Fasalla bina ini Nabi Muhammad itu di rumah Tidak bepergian kita ini Kok solatnya dua rokaat Thumma sallama Kemudian mengucapkan salam Ah, kemudian bersalam dari sholatnya faqala faqama kemudian Nabi Muhammad bangkit berdiri ila khasyabatin ke kayu ma'rudatin yang dibaringkan atau ada kayu yang membujur fil masjid di masjid ada kayu di situ Nabi Muhammad langsung datang ke tempat tersebut fattaka kemudian ia bersandar menyandarkan diri kalau ittaka'a menyandarkan dengan siku dan tangannya kalau ittaka'a ya menyandarkan dengan siku dan tangannya kepada kayu tersebut jadi gini wattaka'a alaiha kepada kayu tersebut ka'annahu ghadban seolah-olah beliau itu marah Wa wada'a yadahu yumna meletakkan tangan kanannya 'alal yusra di atas tangan kirinya. Kemudian wasyabbaka baina asabihi. Kemudian memasukkan jemari yang kanan ke bagian ke jemari yang kiri begini wa wada'a khaddahul aymana ala dhahri kafil yusra kemudian meletakkan pipi kanannya di atas telapak tangan kirinya begini ada yang menjelaskan setelah selesai bertasbih Nabi Muhammad begini wa as-sar'anu min abwabil masjidi ada kemudian keluar orang-orang yang buru-buru tergesa-gesa. Ada sekelompok orang yang pengen segera atau buru-buru keluarlah min abwabil masjid dari pintu masjid. faqalu kemudian berkata, ada orang-orang yang peka kepada apa yang terjadi. Peka apa yang terjadi kok sholat asar dua rokaat Ada apa ini? Kemudian mereka bergegas pada keluar dari masjid kemudian berkata, "Qasurati shalah?" Apakah salat itu menjadi dikosor jadi dua? Mereka masih berbisik-bisik. Fa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru. Di kalang di tengah-tengah mereka, mereka di kaum itu ada orang yang ada ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fahaba Ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga Takut, haba itu takut. ayyukal limahu untuk berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dalam keadaan seperti ada sesuatu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak berani bertanya. Wafil qawmi di tengah-tengah mereka ada rojulun seorang laki-laki. Fiyadahi kedua tangannya itu tul panjang. Tangannya panjang Yukolulahu disebut orang tersebut dul yadaini orang yang punya dua tangan yang panjang. Qala ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anasita, apakah kamu lupa? Anasita, apakah kamu, lupa? Am qasurat dalam riwayat para ulama ahli hadis mensyakel dengan am kusiratis salatu atau am qasuratis salatu. Ya Rasulullah, engkau lupa mestinya empat tapi engkau lupa jadi dua atau memang solat itu dikosor Kan bisa saja berubah karena Nabi Muhammad masih hidup, bisa saja sholat yang empat rakaat bisa jadi satu atau dua, satu tiga. Dan inilah kepekaan para sahabat Nabi selalu bertanya, ada apa dengan ini semua? Apakah dikosor? Kalau dikosor ya Alhamdulillah. Kalau tidak, kenapa dua? Kala Nabi Muhammad menjawab, Lam ansa, aku nggak lupa. Walam tuksor dan juga tidak dikosor sholat. Nah, ini jawabannya, aku tidak lupa akan tapi Allah membuat yang semacam itu agar dijadikan contoh untuk syariatnya sujud sahwi nanti jadi memang begitulah Allah buat tidak ada istilah kelupaan itu bagi Rasulullah SAW akan tapi lupanya Nabi Muhammad adalah untuk sebuah syariat Faqala akama yaqulu day yadaini. Nabi Muhammad berkata berjawab, aku tidak lupa. Dan juga sholat itu tidak dikosor. Cuma Nabi Muhammad lalu bertanya, apa benar tuh lihatin ngomong kalau sholatku itu dua rakaat? lu mereka menjawab, naam benar ya Rasulullah. Benar, fataqaddama kemudian majulah Rasulullah ke tempat sholatnya fasolah kemudian sholat mata roka sesuatu yang ditinggalkan yakni menambah sholat dua rakaat. thumma salama kemudian Nabi Muhammad bersalam setelah salam baru thumma kabbaro bertakbir wasajada kemudian sujud mitla sujudihi seperti sujudnya di waktu salat au atwal atau lebih panjang thumma rafa'a ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya wa kabbara kemudian bertakbir thumma kabbara kemudian takbir lagi wasajada lalu sujud mithla sujudihi seperti sujudnya waktu di dalam solat au atwal atau lebih panjang thumma rafa'a ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya lagi wa kabbara lalu bertakbir sambil bertakbir Tuma salama kemudian Nabi Muhammad bersalam di sini ada yang perlu kita ambil faedah daripada hadis ini adalah kepekaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perilaku Nabi. Jadi memang khusnudon iya, tapi bertanya untuk ilmu penting. khusnudon kepada Nabi tidak ada yang salah. Maka khusnudonnya dengan bahasa akosuratis solati anasita. Bukan kamu salah, nggak ada. Berarti perlu kita melatih anak-anak termasuk santri, jamaah itu untuk peka kritis kepada kiainya, bertanya kenapa kok begitu? Apakah memang benar begitu atau lupa? Kan wajar. Sebab yang namanya ini nabi, nabi yang tidak pernah bersalah. Apalagi kita sebagai umat kiai atau ustadz tentu lebih harus terbuka. Rasulullah saja terbuka. Sehingga para sahabat Nabi dengan Rasulullah pun nyantai Waktu bertanya, aku suratis solati, anasita. Apakah engkau lupa atau solat memang dikosor ya Rasulullah? Kita pengen tahu. Jadi kalau tanda-tanda tidak benar dari para kiai, para ustadz, nggak ada masalah kita bertanya. Kenapa engkau melakukan seperti itu? Apakah ada hujahnya kiai atau ustadz? Mungkin termasuk kepada kami, Buya, kenapa Buya seperti itu? Wah, ini bagus. Karena kita manusia, bisa saja lupa. Oh iya, nah ini ini adalah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah kita mengkritisi orang yang lebih alim dari kita, tapi dengan adab. Khusnudon, apakah ini engkau lupa atau memang sholat itu dikosor? Nah, apakah engkau lupa atau sholat itu dikosor ya Rasulullah? Tidak, tidak lupa dan juga tidak dikosor. Masya Allah, adab. Tapi sisi lain kritis, bertanya. Maka itu cepat banyak ilmunya. Ada seorang bengong, diam saja. Ininya melakukan apa saja, iya apalagi nanti sudah melakukan kemaksiatan di husnudhani, bermasalah ini namanya. Ini husnudhan dengan kemaksiatan ini bermasalah, bisa-bisa niru maksiatnya nanti. Memang ada aturannya dengan para ulama kita tidak boleh langsung suudon, nggak boleh suudon, tapi bertanya kenapa begitu. Karena itu bisa sangat bermanfaat buat kiai itu sendiri agar dia punya kontrol. Dia bukan maksum, dia bukan orang yang tidak punya dosa Makanya paling enak kalau orang di kiri kanannya menjadi kontrol bagi dirinya, enak dia. Aman insya Allah gak bakal kepleset. Kalau para ulama, para ustadz itu menjadikan anak-anak santrinya itu sebagai kontrol buat dirinya, ini akan selamat. Ada sebagian tersinggung kalau diingatkan. Memang cara mengingatkan memang perlu adab kita tata krama kalau mengingatkan orang lebih ngerti. Cuman kalau kita diingatkan biarpun diingatkan oleh murid, maka ketahuilah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Tandanya apa? Kita ini bakal selamat. Nah kalau kita dikritisi nggak mau bermasalah ini. Cuman ingat mengkritisi maknanya adalah ingin membangun atau mungkin khusnudon atau ada ilmu yang baru. Kemarin kita lagi sholat subhanallah di Medan. Habis sholat Jumat kami sholat langsung dua rakaat. Karena kita langsung jamak mau pergi. Ada dua, ada satu orang sepuh tuh bertanya, Uya, sholat apa tadi? Ya, Masya Allah subhanallah ya kadang-kadang sholat kosor Karena dia tidak pernah pergi rupanya ya Sholat apa? Saya kan bepergian pak Kok dipikir sholat empat rokaat <laughs> gitu. Kok sholat Jumat empat rokaat kan begitu Tidak Saya sholat jamak Oh jamak Oh iya ya Jadi punya pergi ya lupa begitu ya Bagus dia bertanya Berani bertanya begitu ini kadang-kadang orang tidak mengerti kalau sholat dalam bepergian itu boleh dikosok, boleh dijamak, dan itu kemudian di kemudahan dalam syariat Islam itu. Ini adalah hal-hal yang yang membangun untuk dia sendiri. Akhirnya dia ngerti nanti. Bagi yang lain mungkin ngerti, tapi bagi dia adalah tidak ngerti. Mungkin dia tidak pernah keluar, tidak pernah melihat ada imam sholat dua kali, mungkin baru pertama kali ini. Ada orang khotib, kemudian ada sholat Jumat, kok sholatnya nambah? Ada apa ini? Oke. Baik, tapi bertanya dengan cara yang baik, sholat apa tadi? baru dijelaskan. Ini adalah contoh. Nah, ini yang harus kita terbuka bahwasanya justru teguran-teguran dari santri, dari murid, dari jamaah itu bermanfaat bagi kiai dan ustadznya. Kiai bukan maksum. Kiai bukan dihidup hidup di, hidup di bawah gedung, di balik gedung yang tertutup dari luar kelihatannya baik lalu di dalam gedungnya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Gak ada itu. Namanya munafik. Dibuka. Jadi kalau memang kiai atau ustadz itu dibuka pintu rumahnya kelihatan luar dan dalam itu sama. Artinya begitu, di luar waktu di mimbar sama, ke waktu di bersama orang sama, di rumahnya sama. Ya harus gitu. Kalau tidak namanya dia adalah bagian daripada orang-orang munafik ya. Kalau di luar dia beraksen yang baik, kalau ceramah Masya Allah kemudian bertemu dengan orang baik, akan tapi di rumah adalah tidak ada tata kerama. Lah ini yang membahayakan. Dan ini adalah rumah oh, yang paling bahaya karena apa? Dia seolah-olah di dunia ahli surga tapi ternyata dia adalah ahli neraka yang paling dalam. Nah ini hubungan guru dengan murid sebaiknya seperti ini. Guru memberikan penjelasan yang baik, murid khusnudon. Tapi khusnudon ada batasnya. Khusnudon dengan bertanya itu khusnudon. Maka pertanyaannya indah. Am bertanya. Ya semuanya mungkin itu. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Bukan ya Rasulullah engkau salah. Ini kurang ajar namanya. Atau kiai ustadz kiai salah. Bukan tanya. Kiai apa benar? Aneh Engkau lupa atau apa ya kira-kira kok kiai begitu? Lah ini kan bagus tanyaan. Oh enggak, saya enggak lupa. Saya sengaja melakukan seperti itu agar tahu bahwasanya hal ini ada ilmunya. Bisa saja begitu. Tapi kalau dengan kurang ajar kamu salah, ini adalah bukan contoh. Atau sisi lain, seorang guru diingatkan sama muridnya, kamu ini tahu apa? Ini adalah kesombongan bagi seorang guru yang tidak bakal tambah ilmu dia. Ilmunya tidak berkah, baik tidak berkah. Disebutkan Kemudian Nabi di situ disebutkan ah, bahwasanya lagi-lagi ini oleh Imam Al-Bukhari disebutkan dalam satu judul yang sangat jelas bahwasanya babu at-tashbik. Jadi menunjukkan bahwasanya kita bertasbik di masjid ini tasbik itu begini kayak Ibu diulang lagi kemarin bukan tasbih. Salah dengar ya. Tasbik itu membuat mengad, memasukkan jari jemari ke jemari yang lain begini ini di dalam masjid sekalipun bukan sesuatu yang terlarang hanya ada sebagian kecil dari ulama mengatakan itu makruh kalau anda ingin menghadir hindari hindari tidak ada masalah akan tapi jangan jadikan kesibukan kita hanya ngurus orang yang semacam itu masih ada hal lain yang perlu diperhatikan tashwik ini adalah biasa kemudian meletakkan pipi di telapak tangan juga bukan sesuatu yang terlarang nah begini nah, memang ini adalah biasanya orang yang bikin susah hmm. pernah suatu ketika guru kami dari Mauritania memang ada diingatkan oleh teman-teman teman-teman memang ada memang ada riwayatkan kalau orang begini ini yurisul huzun menjadikan orang suka susah dia menyebut riwayat ini dan berkata ulah zan enak begini saya paling senang begini nih <laughs> <laughs> Jadi ya, memang ada Rasulullah juga melakukan yang demikian. Memang kadang-kadang ada sebagian orang urusan kemakruhan itu sampai berani tiba-tiba menyalahkan gurunya. Jadi guru salah satu guru kami diingatkan ya Syekh, kita jangan gini, itu nggak boleh. <laughs> Lola, enak begini nih. <laughs> Ini ada riwayat begini. Jadi ada suatu ketika ada sebagian orang begitu. Jadi pekerjaan makruh jadi kayak wajib ya. Cuman memang betul sebagian ulama mengatakan bahasanya ini adalah yurisul khuzun menjadikan orang susah atau bukan begitu? Orang susah biasanya begini. Nah. Ya. Jadi itu adalah hal wajar, pekerjaan yang biasa dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bukan sesuatu yang harus kita jadikan orang lain apalagi sampai suudon apalagi sampai kurang ajar kepada orang tua. Baik, kemudian Wa kharajat asra'an min ambabil masjid. Nah, ini para sahabat Nabi ini sebelum menegur membahas dulu. Ini. Jangan-jangan apa ya? Siapa yang berani? Dan ada wibawa. Mereka wafahaba sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang paling dekat dengan Rasulullah setelah kumpul, eh tadi benar tak kita sholat dua rakaat? Iya, iya, iya. Ayo siapa berani ngomong ke Rasulullah? Pada ketakutan semuanya. Lihat, ada wibawa. Tapi dibahas dulu benar ndak tadi dua rakaat? Setelah benar tadi dua rakaat, baru ayo siapa yang ngomong? Rupanya fahaba. saya tidak Bakar pun merasa takut untuk ngomong kepada Rasulullah. Tak ada orang batui atau bagaimana orang yang ya orang yang ala kadarnya tidak dianggap dia orang alim besar, tapi dia punya keberanian dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibahas bahasnya bukan kerasa nih. Bener toh tadi Rasulullah sholat dua rakaat. Oh iya bener. Kenapa ya dikosor kali ya? Coba ada yang tanya. Tapi ada yang mau tanya tidak berani karena Rasulullah waktu itu dalam keadaan seperti lagi marah. Tunggu dulu temponya. Cuman namanya Dhul Yaden ini orangnya langsung berani. Tanya, apakah dikosor sholat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Semuanya itu tidak terjadi. Kemudian hikmah faedah yang lainnya yang bisa kita fahami daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah adanya sujud sahwi. Cuman di dalam hadis ini sujud sahwi ini dilakukan setelah orang bersalam. Setelah assalamualaikum bersalam itu adalah bukan madhab kita tapi itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifata. jadi kalau menurut madhab kita Imam ash shafii radhiyallahu anhu nanti ada riwayat ya dari hadis yang lainnya dan tidak lama akan disebutkan bahwa sujud sahwi menurut madhab kita Imam ash shafii radhiyallahu anhu adalah sebelum salam ya sebelum salam setelah tahiyat akhir kemudian selesai tahiyat baru kita melakukan sujud dua rokaat eh dua rakaat dua sujud kemudian setelah itu bersalam. Tapi menurut ini hadis, hadis ini yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifata radhiyallahu anhu. Jadi ada tiga madhab di sini dalam sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwinya orang yang bermadhab Imam Syafi'i kita semua, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Kemudian menurut Imam Abu Hanifata sujud sahwi itu adalah setelah salam. Kemudian Imam Amalik rahimahullah taala kalau berkenaan dengan kelebihan Misalnya orang menduga rokaatnya lebih, maka itu dilakukan setelah salam. Kalau berkenaan dengan kekurangan, misalnya meninggalkan sunat-sunat abad, maka itu dilakukan sebelum salam. Mereka semuanya bersepakat bahwa sujud sahwi itu ada. Itu yang harus kita fahami. Cuman perbedaannya adalah kapan waktunya Menurut madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu, sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Adapun menurut madhab Imam Abu Hanifata, sujud sahwi itu setelah salam. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti sujud sahwi. Kalau menurut madhab Imam Malik, ada dua kalau berkenaan dengan kekurangan maka itu sebelum salam. Kalau kelebihan misalnya diduga kelebihan rokaat, kelebihan pekerjaan rukun, maka dia melakukan sujud sahwi menurut madhab Imam Malik adalah setelah salam. Ini jadi yang jelas di sini adalah disyariatkannya sujud sahwi ada pun dikir yang dibaca di dalam sujud sahwi adalah sama dengan dikir yang dibaca waktu kita sujud Subhanallah, Mungkin dan ada ini adalah istisannya para ulama subhanalladzi la yanamu wa la itu adalah tidak diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman maknanya tepat bahasanya subhana maha suci Allah alladzi yang la yanamu tidak pernah tertidur wa la dan tidak pernah lalai ini boleh saja membaca itu atau membaca subhana rabbiyal a'la juga boleh wallahu a'lam bissawab adapun fikih fikih praktisnya mungkin tidak terlalu banyak kami ingin mengukuhkan kembali bahwasanya himbauan untuk bisa melakukan puasa nanti di bulan di hari Ashura ya jadi puasa di bulan Muharram yang semalam juga sudah kita kami singgung pada pertemuan yang lalu hanya dikukuhkan saja bahwasanya tolonglah sebisa mungkin kita bisa berpuasa di hari Ashura itu adalah hadis sahih ya Imam Bukhari juga meriwayatkan Imam Muslim meriwayatkan banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan hari Ashura hari tanggal ke-10 di bulan Muharram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa tanggal 10 suatu ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah dan di Madinah itu orang-orang Yahudi pada memuliakan tanggal 10 Muharram kemudian Nabi Muhammad berkata, aku lebih berhak berhak untuk memuliakan tanggal 10." Tanggal 10 di Kemudian setelah Nabi Muhammad puasa tanggal 10, para sahabat Nabi pada bingung. Ya Rasulullah, kok mirip kayak orang Yahudi kita? Orang Yahudi mengagungkan dan berpuasa di tanggal 10. Lah kok kita ikut-ikut puasa tanggal 10 ya Rasulullah? Lah ini para sahabat Nabi itu kepekaan di dalam hatinya itu. Enggak nyaman kalau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad berkata, bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a kalau aku hidup sampai tahun sampai tahun mendatang niscaya tanggal 9 aku akan puasai maka disunnahkan setelah itu berpuasa tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani maka disunnahkan puasa sehari tanggal 10 ini paling rendahnya kalau bisa setelah itu ditambah tanggal 9 berarti 9 dan 10 agar berbeda dengan orang Yahudi kemudian setelah itu kalau pengen nambah ada riwayat mokuf dari kepada Sayyidina Abdullah bin Umar beliau berkata sumu asyura'ah berpuasalah kamu tanggal 10 asyura tanggal 10 Muharram Asyura wa khaliful yahuda wan nasara dan berbedalah engkau dengan orang Yahudi dan Nasrani fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu maka caranya kamu puasa sebelumnya sehari dan setelahnya sehari jadi tingkatan yang kedua setelah tanggal 10 kemudian tanggal 9 ditambah tanggal 11 baik saya masih punya tenaga bagaimana ya sudah perbanyaklah di hari-hari bulan Muharram ini untuk berpuasa karena hadis sahih disebutkan bahwasanya Abdul siami ba'da ramadhana siamu sahrillahi al-muharram sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Muharram jadi kita berpuasa setiap hari pun diperkenankan boleh kecuali menurut Imam Imam Ahmad bin Hambal makruh kalau sebulan penuh bocorin satu menurut Imam Ahmad sudah enggak makruh lagi tapi menurut yang lainnya sebulan penuh adalah tetap sunnah jadi kalau pengen memperbanyak cuman di antara 30 eh, di antara 28 hari itu 29 atau 28 hari itu maka utamakanlah tanggal 1 eh tanggal 10 kemudian tambah tanggal 9 kemudian tanggal 11 dan sungguh untuk tanggal 10 ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablah Nabi Muhammad bersabda aku berharap Allah akan mengampuni dosa yang lalu jadi pahalanya besar kemudian adapun pahala-pahala yang sering disebutkan oleh para ustadz tentang pahala puasa tanggal 1 adalah begini adalah begini tolong itu ditutup dulu cukuplah dari Imam Bukhari Muslim yang menjelaskan tadi sudah cukup Imam Bukhari bahasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram memuslim maka itu sudah cukuplah jangan ditambah yang lainnya khawatir kita membawa hadis-hadis yang palsu sudah cukup ini jadi kita ingin membawa hadis-hadis yang sudah disepakati para ulama kesahihannya karena ada sebagian orang yang pengen mengingkari puasa Muharram, katanya itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Masya Allah, kurang jelas apa kalau sudah Rasulullah menyebutkan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya Muharram wallahu a'lam bisawab. Kita langsung kepada kita Riyadhus Salihin. Kita sudah hadis ke yang kedua. Babun qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi. Wabi bi ulumihi wa ulumikum fidharin amin ila angkol kita sudah sampai kepada babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar ats-tsani yang kedua Amdi Mas'ud bin Mas'udin diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Ma min nabiyyin tidak ada satu nabi pun ba'athahu Allahu yang Allah utus fi ummatin kepada sekelompok umat qabli sebelumku illa kana kecuali ada lahu bagi nabi tersebut bagi nabi tersebut min ummatihi sekelompok dari umat-umat beliau mereka beliau para nabi itu hawariyuna orang-orang terkasih, orang-orang dekat wa dan sahabat-sahabat terkasih ya'khuduna Nabi sunnatihi yang beliau-beliau para sahabat dan para hawariyun orang-orang terdekat itu ya'khuduna akan mengambil bisunnati dengan sunnah sunnahnya para nabi tersebut wa yaqtaduna bi amrihi dan akan patuh mengikuti bi amrihi kepada perintahnya Nabi tersebut Thumma innahu kemudian Thumma innaha kemudian umat tersebut takhlufu man ba'dahum meninggalkan Thumma innaha kemudian umat tersebut yang mempunyai hawariyun takhlufu akan meninggalkan Thumma innaha takhlufu man ba'dahum akhirnya meninggalkan orang setelahnya khulufun penerus-penerus ada yang melanjutkan setelah itu penerus-penerus yakuluna ma la yaf'alun pandai ngomong tidak mengamalkannya wa yaf'aluna ma yu'marun melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya yaf'aluna menjalankan sesuatu ma la yu'marun yang tidak pernah diperintahkan faman jahadahum barang siapa yang melawan mereka, meluruskan mereka biatihi dengan tangannya, fahuwa mukmin maka itu hakikat orang beriman. Wa man jahadahum barang siapa jihad kepada mereka bilisanihi dengan lisannya, fahuwa mukminun maka ia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum barang siapa yang berjihad kepada mereka biqalbihi dengan hatinya fahuwa mukminun maka ia adalah orang yang beriman. Walaysa dan tidak ada setelah itu minal imani dari iman habbatu khardalin sedikit sekecil biji sawi sekalipun rawahu muslim ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini disebutkan bahwa nabi terdahulu itu pasti mempunyai hawariyun hawariyun adalah pendukung-pendukung orang-orang dekat dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam hawariyun dari nah para nabi maka ada anehnya sekelompok dari umat Nabi Muhammad itu mengatakan Nabi Muhammad nggak punya sahabat nih. Sahabatnya pada brutal semuanya. Sayyidina Abu Bakar dianggap perampok kekuasaan, Sayyidina Umar penjahat kekuasaan. Ini ini kan nggak benar. Wong Nabi terdahulu saja punya namanya Hawariyun. Bagaimana dengan Nabi Muhammad paling utama Nabi? Tentu sangat punya. Jadi yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah paling tulusnya orang saat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua adalah orang-orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah disebutkan Rasulullah sendiri bahwa nabi-nabi terdahulu itu ada hawariyunnya. Orang-orang yang dekat, terkasih, ashab, para sahabat-sahabat tercinta yang selalu menjalankan sunnah-sunnah nabinya tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu ah, ada generasi penerusnya Generasi penerusnya itu adalah mereka sudah mulai melenceng. Tidak ikut manhajnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil langsung dari Rasulullah. Maka itu yang harus diperangi. Mereka ingin merubah agama. Biarpun kedoknya adalah dengan agama. Muncul kelompok-kelompok seperti Khawarij pada zamannya Imam Ali pada zaman Imam Ali, ini sudah masa-masa akhir setelah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Sayyidina Umar bin Affan, Khalifah Sayyidina, uh, Umar bin Khattab, Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian pindah kepada Sayyidina Ali, kemudian setelah itu muncul orang-orang Khawarij. Dan terpesok bersama itu juga menjelang akhirnya masa persahabatan masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul kelompok-kelompok Termasuk munculnya Syiah adalah juga pada zaman itu sekelompok orang yang mengagungkan Sayyidina Ali dengan berlebihan bahkan sampai mengatakan seharusnya Ali lah yang berhak jadi nabi. Muncul itu ekstrim ini. Sehingga oleh Sayyidina Ali orang itu dibakar. Orang yang mengatakan Ali adalah adalah yang lebih berhak mendapatkan kenabian bahkan ada di kalangan mereka yang menuhankan Sayyidina Ali kemudian orang itu ditangkap oleh Sayyidina Ali lalu dibakar kemudian sebelum dibakar dia berkata bahwasanya tidak ada yang bisa, tidak boleh menghukum dengan membakar kecuali Tuhan. Kalau Ali membakarku, berarti benar-benar dia adalah Tuhan. Waduh, kacau. Dan seperti itu kasusnya. Akhirnya benar. Akhirnya oleh pengikutnya dianggap benar Sayyidina Ali adalah sebagai Tuhan. Ini adalah kelompok siagulah ekstrim. Sampai mengatakan Imam Ali adalah Nabi. Imam Ali uh, macam-macam lah. Ini adalah kelompok muncul kapan itu? setelah masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul kelompok-kelompok terus pertikaian akidah ada muncul-muncul dari orang-orang di luar Islam merusak khawarij yang suka mengkafirkan orang terus khawarij berkembang sampai akhir zaman sampai hari ini khawarij ada jadi mengatakan orang kafir masuk neraka, kafir masuk neraka, bahkan disebutkan yang namanya orang khawarij yang membunuh Imam Ali, bahkan sudah disebutkan tidak ada yang memerangi Ali kecuali ahli neraka. Tidak ada yang membunuh Ali kecuali ahli neraka. Khawarij itu orangnya hafal Quran, kalau sholat membaca Al-Quran menangis derai air mata sampai jenggotnya basah. Dan itu adalah yang memenggal, yang membunuh Sayyidina Ali. Yang, yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang Khawarij yang mengaku dirinya adalah orang yang paling benar. Dan kalau sudah di zaman kita ada orang yang sok mengatakan paling benar lalu mengatakan Sayyidina Ali kafir, kelompok ini adalah kafir, kafir, kafir itu adalah khawarid zaman sekarang. Itu. Jadi khawarid dari masa ke masa selalu ada. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ciri-ciri orang khawarid itu sangat senang membawa Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an sangat dekat dengan otaknya. Tetapi Al-Qur'an diambil kemudian digunakan untuk kaum muslimin. Al-Quran yang ada sangkut pautnya dengan orang kafir digunakan untuk orang muslimin misalnya zaman sekarang ada wa mayat umma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi inda rabbihi di situ mayat umma Allah ilahan akhar yang memohon yang menyembah Allah lalu dia menyembah yang lainnya ini adalah orang yang kafir, gak punya bukti, gak punya hujah di hadapan Allah. Ini orang yang gak, yang kafir ini digunakan untuk orang tawasul. Nah, ini kan musibah ini. Jadi ini ayat untuk orang kafir. Ada lagi Di antara mereka kalau diajak untuk kepada Al-Qur'an kembali kepada diajak oleh Rasulullah untuk ikut agamanya, mereka mengatakan qalu bal natabi'u umma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan ikut dari apa yang pernah aku dapat dari orang tuaku. Ini. Ini ada ayat Al-Qur'an bahwasanya ada sekelompok orang kalau diajak menuju kebaikan dia berkata aku mengikuti apa yang datang dari orang tuaku kemudian muncul orang akhir zaman nih orang yang taklid kalau diajak kepada kebenaran bilang aku ambil dari nenek moyangku innalillah ini untuk orang kafir dalam ayat Al-Quran itu orang kafir didatangi oleh Nabi Muhammad hei orang-orang kafir ayo ikut aku agamaku benar mereka berkata bal nattabi'u alfaina alaihi aba'ana cukup aku ngikut apa yang aku dapat dari orang tuaku dari nyembah berhala ini untuk orang kafir Ya, oleh orang akhir zaman digunakan untuk orang-orang ahli Islam ini. Gara-gara bertaklid, gara-gara ngikut ulama. Lah inilah cirinya ini. Loh, kali ini umat Islam dianggap sebagai orang ahli neraka. Lah inilah ciri-ciri khawarij. Jadi ayat Al-Qur'an yang aslinya untuk orang kafir kemudian digunakan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga dia banyak salah-salah munculnya terorisme dari manusia-manusia semacam ini. Sehingga salah memahami ayat Al-Qur'an Ayat al bunyi, "Wa man la ya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Mereka yang menjalankan hukum selain dari apa yang telah Allah turunkan mereka adalah kafir. Tapi ayat lain berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Dalam riwayat lain, "Fa ulaika humul zalimun." Ini perlu ditata ini untuk siapa? Memang ada yang kafir, orang menjalankan hukum bukan hukum Allah kafir adalah orang-orang yang merubah itu yalwuna bil alsinatihim mereka merubah ayat-ayat dengan lidah mereka wa yaquluna huwa min indillahi wa huwa min hindillah yal yalwuna bil alsinatihim كيف ya litahsabuhu minal kitabi wa huwa minal kitab yalwuna mereka itu merubah dengan lidah mereka ini orang-orang Yahudi yang dikatakan faulaika hubul kafirun itu ceritanya adalah orang Yahudi al bil alsinatihim litahsabu yang hafal Quran tolong dibenarkan nih. Litahsabuhu minal kitabi. Jadi mereka merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat dirubah agar orang ngira sabuhu minal kitabi agar dianggap ini kitab wa ma huwa minal kitabi dan itu ternyata bukan dari kitab yang sesungguhnya wa yakuluna dan mereka berkata hadha min indillah ini dari Allah wa ma huwa min indillah dan ini bukan dari Allah lah ini yang dikatakan kafir jadi kalau ada pemerintah menjalankan syariat yang bukan syariat Islam tidak bisa kita katakan kafir kecuali pemerintah berkata ini dari Al-Qur'an dia merubah Al-Quran lalu berkata, ini Al-Quran. Atau berkata, hukum yang ada di negara kita lebih bagus dari Al-Quran, maka kafir. Tapi kalau hanya sekedar menjalankan, adalah kita hukumi fasik atau dolim. Sehingga mengatakan kafir itu tidak gampang. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit kafir, nggak bisa. Dan di situ disebutkan masalah wa malam yahku bima ternyata tidak di, di, di pemerintahan saja. Ternyata di dalam rumah sendiri juga begitu Nah, ini bahkan yang sering berkata menegakkan syariat Islam di rumahnya sendiri istrinya tidak pakai kerudung misalnya. Aneh kan? Berarti kamu kafir dong. Bukan begitu, fasek paling tidak. Kenapa loh kamu pemerintahnya, kamu kamu presidennya, lah kok anakmu kok anak perempuanmu umur 17 tahun gundulan begitu bagaimana? Apakah berarti kamu kafir dong? Lah ini biasanya yang suka menyeru-menyeru begitu itu ternyata di rumahnya itu kebobolan dia berarti kamu kafir duluan dong apa waman lam tidak hanya terbatas kepada pemerintahan siapapun dari kita yang ngerti undang-undang kebenaran undang-undang Islam dan bisa menerapkannya kok dia tidak menerapkannya maka dia adalah dolim selagi masih meyakini hukum Islam adalah benar aku meyakini jilbab itu adalah wajib tapi aku belum bisa menerapkan ke anakku dalam tahun ini nah tidak mungkin dia dibilang kafir Bahkan dibilang fasik pun tidak bisa karena seorang bapak ini masih berusaha halus dengan lembut membawa anaknya kepada kemuliaan. Lah kalau dihukumi kafir kan habis. Lah kamu ini orang tua, presiden dalam rumah tanggamu, istrimu begini berarti kamu kafir, kamu boleh dibunuh, begitu? Enggak ada, itu khawarij. Sehingga muncul terorisme itu ya dari orang-orang semacam ini. Kalau dilacak ya, dari mana munculnya teror itu? pembunuhan dan sebagainya pengoboman kaum muslimin dibom ini adanya adalah di orang-orang khawarij biarpun mereka gelar gelarnya ahli sunnah wal jamaah ya khawarij dikit-dikit kafir masuk neraka kafir artinya apa kalau orang keluar kafir murtad itu harus dibunuh seandainya kalau kelompok manusia itu berhasil saya digantung paling pertama karena ini boleh dibunuh begitu karena apa nyeru tawasul nyeru ini eh. ini permasalahan di dalam akidah akhirnya karena mengkafirkan orang itu akidah Urusan tawasul bukan akidah, tapi kalau sudah mengkafirkan orang lain itu akidah. Lah ini ada sekelompok lah setelah itu muncul muncul pada zaman setelah sahabat Nabi rancu setelah zaman sahabat Nabi rancu urusan akidah muncul sampai dari masa kepada uh, abad pertama abad yang pertama yang kedua terus terus terus tapi ahli hak tetap saja berjuang ahli hak tetap ada dan ahli hak nanti punya silsilah sampailah silsilahnya dan nanti kepada Imam Abdul Hasan al Ashari yang hidup di abad ketiga masuk ke abad keempat 320-an sekitar itu Imam Abdul Hasan al Ashari merasa perlu karena semakin jauh dari sahabat Nabi takut semakin rancuh maka dibuanglah akidah-akidah yang sasat oleh beliau dikembalikan bukan beliau membuat sesuatu yang baru Abu Hasan al Ashari dan Abu Mansur al Maturidi pengen membuang benalu-benalu akidah ini dibuang akidah-akidah yang sesat dibuang sehingga muncullah ahli sunnati wal jamaati al ashariyati jadi kita itu akidah ahli sunnah wal jamaah ashariyah nah ini adalah silsilah jadi memang muncul makanya itu kayak Imam Abu Hasan Asari adalah imamu ahli sunnati wal jamaah ia adalah pejuang yang menjalankan sunnah menjahadahum jihad dengan ilmunya dengan lidahnya dengan tenaganya maka dia adalah orang yang beriman. Ini faman jahadahum biyadihi. Ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, suka melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Nah, ini orang Khawarij selalu melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Sisi lain seolah dia menjaga ini adalah bid'ah sesat. Tapi banyak hal yang dilakukan oleh mereka tapi tidak pernah dilakukan oleh orang terdahulu. Contohnya apa itu? Mengkafirkan. Mengkafirkan tidak pernah ada di dalam akidah kita itu. Tapi begitu mudahnya orang khawarij mengatakan ini kafir, ini syirik, ini masuk neraka. Allah. Ini adalah yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Kita tidak diperintahkan mengkafirkan orang. Kita diperintahkan untuk membawa orang lain masuk Islam. Bukan kita mengeluarkan orang Islam kepada kekafiran. Ini kan aneh. Makanya kalau wali songo itu memasukkan orang di luar Islam kepada Islam, tapi orang khawarij di akhir zaman mengeluarkan orang Islam dari Islam. Ente kafir, ente kafir, ente syirik. Ini adalah perbedaannya. Kalau wali songo masuk ke negeri kita adalah memasukkan orang di luar Islam kepada Islam. Lah ini para dai-dai picisan itu mengeluarkan orang Islam dari Islam. Allah. Ini yang harus difahami sehingga rancuh di masyarakat kita dikit-dikit pengkafiran bid'ah ibu-ibu sepuh yang biasa beribadah bertahun-tahun dibilang ibu ibadahmu nggak benar akidahmu nggak benar sholatmu bid'ah ibadahmu bid'ah ngenes tuh ibu masya Allah akhirnya sudah kalau begitu mending nggak sholat pun sholat saya nggak ada gunanya kan begitu masya Allah karena dia juga nggak memberi contoh semuanya nggak boleh lah, kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, faman jahadahum barang siapa yang bisa jihad kepada mereka, orang yang suka merubah iman, merubah akidah, merubah merubah aturan agama itu, biyadi dengan tangannya, maksudnya datangi dia dengan ketegasan, maka itu fahuwa mukmin. Waman jahadahum bilisani enggak bisa cukup dengan lidahnya seperti ini. Semoga kita termasuk fahuwa mukmin digolongkan orang mukmin. Waman jahadahum barang siapa yang jihad biqalbihi cukup kita merasa benci dengan hati kita akan kebatilan-kebatilan tersebut fawa mu'minun maka orang itu tergolong orang yang beriman walaysa waradhalika minal imani habbatu hardalin maka kalau sudah enggak ada ingkar itu berarti tidak punya iman sama sekali kalau sudah tidak ingkar kepada kebatilan mohon maaf pemerintah yang batil kita harus ingkar kalau ada pemerintah yang batil harus ingkar kalau kita merubah dengan tangan kita mungkin tidak berani, tidak mampu kita. Nanti akan jadi pertumpahan darah. Mereka dengan kekuatannya, kita akan datang dengan seribu orang memberontak agar mereka merubah syariat Islam. Misalnya kita yang ditembak langsung mati nanti. Tapi paling tidak kita adalah dengan hati kita. Bahasanya apa yang undang-undang yang ada adalah undang-undang yang tidak Islam. Maka kita dengan hati kita berkeinginan, tapi berperang juga tidak diajarkan dalam hal-hal semacam ini. Sebab perang itu ada aturannya. Jangan sampai perang kita menjadi bunuh diri. Perang menjadi bunuh diri, ada strategi perangnya Rasulullah harus ada perhitungan. Perhitungan itu ada, perlu di dalam melakukan peperangan, perjuangan. Maka itu yang harus kita hadirkan. Kita misalnya Cukup misalnya yang pertama mula-mula adalah dari hati kita, ya Allah, itu kebatilan. Katakan dengan hatimu, itu kebatilan. Yang harus disingkirkan dan tandanya adalah banyak memohon, ya Allah, tegakkan kebenaran di negeri ini, ya Allah, tegakkan kebenaran di masyarakat ini, tegakkan kebenaran di kota ini. Dan adalah doa-doa lintasan di dalam hati itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang ingkar mungkar, ingkar kepada kemungkaran dengan hatinya. Itu paling rendahnya iman seperti yang disebutkan dalam hadis yang lalu kalau setelah itu ke orang nggak punya kecemburuan, nyantai, ada maksiat mah oh, tenang aja. Maka itu biasanya jadi korban dirinya sendiri. Kalau orang tidak pernah cemburu, orang tidak pernah punya cemburu terhadap syariat Islam, maka biasanya yang kena korban pertama adalah anak dan keluarganya. Paling jauh dari syariat. Biarpun itu kiai. Kalau sudah tidak punya cemburu kepada syariat, syariat Islam harus tegak. Hukum Islam harus tegak haram-haram kalau sudah nggak cemburu biasanya kemakan pertama adalah anaknya saudaranya kerabatnya karena apa dia sudah tidak punya cemburu masya Allah semoga lah dengan cemburu itu adalah bagian daripada iman yang paling rendah dan setelah itu sudah tidak ada iman lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari uh, eh, oleh Muslim Muslim rahimallahu taala wallahu a'lam bissawab Jazakumullah ahsanal jaza fid dini wa dunya al akhirah. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang sudah menjelaskan dua kitab secara langsung. Maka untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Akan tapi sebelum berjalan tanya jawab ada informasi dari Majelis Jamiatul Wasliyah. Kami Majelis Dakwah Al-Jami'atul Wasliyah Kabupaten Cirebon mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada acara Takbir akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 waktu jam 7 yakni pada Isya hingga selesai penceramah insya Allah Buya Yahya tempat Desa Cempaka Kecamatan Talun sekali lagi kami Majelis Dakwah Jamiatul Wasliyah dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1433 Hijriah mengundang para jamaah untuk hadir di hari Rabu jam 7 malam bertempat di Desa Cempaka akan ada takbir akbar yang insya Allah penceramahnya guru kita Buya Yahya. Baik itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak dua penanya satu orang satu pertanyaan Dipersilakan Menyebutkan identitas Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak D. Haji Aryo. Uh, eh, Buya, maaf ini besok hari Rabu pagi kami mendapatkan berita bahwa Buya yang terhormat akan ceramah juga di Hotel Jamrut. Mudah-mudahan uh, para jamaah juga bisa ke sana. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Yang lainnya? Bapak di ujung. Nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin dari Ciledug. Pertanyaan ini melanjutkan barangkali Bu ya pertanyaan waktu di Atakwa. Jadi hikmah daripada perkenan Rasulullah. Ya. Agak maju Bapak, agak maju. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah hikmahnya apa? Karena dari usia itu masih kecil. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk ibu-ibu dua penanya satu orang satu pertanyaan Subhan, subhan. Ujung subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin. Mohon bimbingannya Buya tentang surat Al-Maun dari awal sampai akhir. Kemudian kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1433. Semoga di tahun baru ini kita semua tambah baik, Amin. tambah mulia di dunia Amin. dan di akhirat. Amin. Semoga Allah memberikan rahmatnya, Amin. kasih sayangnya Amin. pada kita semua. Amin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Kepada Buya dan Umi beserta keluarga, semoga panjang umur. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan, Amin. keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin. Ya Semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran Amin. dalam dakwahnya. Amin. Hidupnya penuh berkah. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan pada majelis ini dan berkahnya juga sampai kepada kita semua amin, amin. yang belajar amin. untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sekian mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di ujung depan dekat sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ibu Rati dari Kejaksaan. Uh, Buya mau tanya, misalnya ya misalnya punya kita punya anak umur 10 tahun dalam pengen dididik supaya cinta masjid tapi ayahnya misalnya nggak suka sholat nanti yang sholatnya eh, di, apa sih ibunya jadi yang ngajak sholat daripada ada kekerasan kalau subuh kan suka males jadi ibunya yang ngajak ke sholat ke masjid itu kalau yang diikuti harus yang mana yang didik anak atau mengikuti suami untuk tidak sholat ke masjid terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik dipersilakan Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama informasi ya, ya, betul ya kita bagian jadwal ada anak-anak kita hari Rabu betul kita ada pengajian di mana benar benar di Hotel Zamrud Insya Allah kita mungkin selama ini memang kita tidak pernah bisa mengisi di tempat itu karena berbenturan biasanya waktunya semoga besok bisa benar-benar terlaksana pengajian kami di Hotel Zamrud kemudian uh, hikmah daripada pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidat Aisyah yang waktu itu Sayyidat Aisyah masih kecil. Orang itu bisa melihat hikmah itu tinggal mata kita itu melek terhadap hikmah atau tidak. Kalau kita melihat sesuatu itu tinggal hati, hati benci dan hati cinta. Orang di luar Islam melihat itu karena katanya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah hanya orang yang memuaskan syahwat dan hawa nafsunya dan segala macam ini adalah satu satu kepician cara pandang <laughs> ya, kalau memang yang dikejar adalah hawa nafsu tentunya tidak anak kecil kemudian bukan sekedar janda-janda yang dipenikahi, dinikahi setelah saat itu Bagaimana janda tua Sayyidah Saudah, janda yang sudah sepuh Sayyidah Saudah dan banyak janda-janda. Jadi selain Sayyidah Aisyah semua adalah janda-janda. Tapi semuanya Nabi Muhammad itu lakukan bukan karena dari pilihan Nabi Muhammad sendiri, akan tapi dipilihkan oleh Allah dan ini yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak memilih, tapi dipilihkan oleh Allah. Ini harus kita fahami. Maka kalau melihat hal-hal yang semacam itu dari keimanan, orang yang beriman kepada Rasulullah atau tidak, kalau tidak beriman kepada Rasulullah enggak bisa. Jangankan sesuatu yang yang semacam itu masalah poligaminya Rasulullah kebenaran yang dilakukan Rasulullah pun Abu Jahal tidak percaya tidak tidak bisa nerima biarpun percaya jadi permasalahan hati kita adapun masalah hikmahnya adalah hikmahnya buat umat ini melatih kepatuhan jangan banyak bertanya tentang itu yang terjadi pada Rasulullah ini sudah dibimbing oleh Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi Muhammad tidak melakukan sesuatu tidak berucap sesuatu kecuali itu wahyu jangan sampai disifati itu sesuatu yang salah itu hikmahnya adalah pengukuhan terhadap iman kita. Maka ini sekaligus alat cek. Alat ukur ikrar. Laboratorium kita untuk mengukur keimanan kita kepada Rasul adalah ambil cerita cerita yang semacam ini. Kita ragu atau tidak? Kalau ragu, coret. Hatimu belum benar. Nah ini kalau pengen mengukur keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah, ambil hal-hal yang semacam ini. Pernikahan Rasulullah yang dengan istri yang banyak, pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah, hati kita masih bisa baik tidak dengan Rasulullah? Kalau belum, hati-hati imanmu masih belum. Lah ini berarti hikmahnya adalah kejadian yang semacam ini adalah justru untuk sebagai laboratorium, alat ukur untuk ngecek sejauh mana kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan itu disepakati Sayyidah Aisyah sendiri merasa bahasanya Bagaimana kalau Mang Saidir Aisyah adalah orang yang terdolimi? Dia yang berucap bahwa hubunganku dengan Rasulullah hari ini selalu lebih bagus dari hari kemarin. Allah. Mana ada kedoliman di sini? Kalau kedoliman kan ngomong saya sakit, saya begini, saya ah, nggak ada itu semuanya. Hanya olahnya orang yang tidak senang dengan Rasulullah. Kalau masalah kedoliman, kenyataannya tidak. Siti Aisyah selalu berkata bahwasanya, wahai Kak Aisyah, bagaimana hubunganmu dengan Rasulullah? Beliau berkata, hari ini selalu lebih bagus dari hari kemarin. Allah yang mana nah kalau faham makna ini nggak ada kedoliman kemudian nanti syariat Islam manusia biasa kalau ada seorang laki-laki menikah dengan anak yang belum bisa untuk digaulin maka saat itu pun sang keluarga wanita berhak menuntut cerai kalau perse, persenggamaan itu membahayakannya ini ada aturannya di dalam Islam misalnya mohon maaf ya ini ada disebutkan masalah membahayakan persenggamaan ada satu hal yang yang tentunya majelis ini tidak bisa menyebut semuanya ada mungkin anak itu belum mampu untuk digauli atau atau atau berlebihan yang laki-laki maka di saat seperti itu berhak untuk minta cerai karena apa memang tidak dalam urusan pernikahan tidak boleh ada yang terdolimi jadi kaidahnya adalah terdolimi atau tidak kalau terdolimi boleh dia minta cerai sekarang kasusnya Siti Aisyah adalah adakah pengaduan dari Siti Aisyah adakah pengaduan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bahkan semuanya menanti-nanti untuk bisa diambil dari Rasulullah. Dan itu juga hadiah besar untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang punya putri kesayangannya, putri tercintanya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah daripada perjuangan Sayyidina Abu Bakar yang berjuang lama dengan Rasulullah, maka oleh Allah dikasih hadiah, putrinya diambil oleh Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar punya silah, punya hubungan, bukan saja sekedar sahabat, tetapi mertuanya orang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Kemudian surat Maun panjang ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini adalah bercerita tentang pendusta-pendusta agama. Biarpun pakai kopiah putih, sering umroh dan haji, bisa saja dia adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Orang yang tidak punya kepedulian kepada anak yatim, kerja anak adalah menghardik, kerja anak adalah memakan hartanya anak yatim, biarpun dia adalah pengurus yayasan yatim piatu wala yahuddu ala ta'amil miskin tidak pernah ada keinginan greget untuk mengajak untuk memberikan makanan pada fakir miskin dan mengajak orang nggak peduli dengan fakir miskin fawailul musallina celaka bagi orang yang sholat nah, <laughs> yang tidak sholat lebih celaka lagi orang yang sholat an sholatihim sahun tapi dia lalai di dalam sholatnya lalai di dalam sholat ataupun dia lalai akan sholat itu orang-orang munafik jadi mudah mereka meninggalkan sholat Tidak peduli dengan urusan sholat Tidak pernah ada kerinduan sholat Meninggalkan sholat tidak pernah ada penyesalan Itu wail Mereka adalah wail Alladhi yura'una Di dalam beramal baik Yura'un Mereka pamer Pamrih Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Wa yamna'unal ma'un Ya kerjaannya adalah menghalangi jika ada orang pengen berbuat jangan ke sana ngapain jangan berbuat baik ngapain jangan ini ini ini adalah uh, cerita tentang surat al-maun itu jadi ini cerita tentang pendusta-pendusta agama difokuskan kepada orang yang tidak peduli kepada orang yatim tidak peduli kepada fakir miskin tidak mengajak memberikan makan kepada fakir miskin kemudian juga ciri-ciri yang lain adalah solatnya itu diabaikan lah kalau nggak solat lebih dahsyat lagi sholat Jumat nggak peduli kadang-kadang masya Allah ya terenyuh di masyarakat kita lingkungan kiri kanan kita kadang kita masih melihat orang di sore hari Jumat ternyata dia tidak melakukan sholat Jumat lebih senang dia karena panasnya terik matahari di siang hari untuk menanam padi ha, rupanya mencari mukot timah nanti di neraka latihan masuk neraka semoga Allah memberikan bimbingan kepada beliau-beliau itu ini Nah, ini adalah tentang surat Al-Maun. Adapun kalau kita harus tafsir di panjang lebar, itu harus perlu jadwal khusus nanti insya Allah. Adapun terima kasih atas doanya. Semoga doa itu juga um, kembali kepada yang mendoakan dan kita semuanya. Kebetulan ada seorang anak umur 10 tahun ingin dididik oleh ibunya. Tapi bapaknya sendiri jarang sholat. Wah, ini bermasalah. Nah, berarti bapaknya juga harus dididik kayak sang anak. Bapaknya suruh jadi bayi Nah kalau seperti itu bapak yang tidak sholat bukan imam Tidak boleh kita patuhi dalam hal yang semacam itu Kalau bapaknya tidak sholat tidak patuhi Maka yang harus kita utamakan pendidikan anda sebagai ibu untuk mendidik anak Jangan sampai anaknya kayak bapaknya Didik untuk sholat ke masjid Didik untuk melakukan sholat tepat waktu Didik agar anaknya rindu kepada masjid Ini adalah tugas anda seorang ibu Di saat sang bapak tidak bisa jadi imam Nah kalau sudah tahu sang suami tidak bisa jadi imam Jangan serahkan urusan anak kepada dia dan itu bukan melanggar, justru itu menyelamatkan suami. Menyelamatkan suami kalau anaknya kita benerin, anaknya kita kita arahkan yang baik, maka suatu ketika anak yang bakal nasihati sang bapak. Kalau istri nasihati suami barangkali berantem dan perang, tapi kalau dia dinasihati anak biasanya lebih sadar, cepat sadar. Maka biar saja anaknya nanti nasihati. Jadi Anda yang punya kendali dalam hal ini bukan suami Anda yang tidak sholat. Tanyaan tertulis. Bagaimana kalau radiokus lebih diperbanyak rekaman-rekaman ceramah Buya daripada lagu-lagunya? Dan lagunya agar lebih islami seperti hadroh. Baik kalau masalah diperbanyak apa namanya? ceramah Insya Allah akan direalisasikan. Kemudian lagu-lagu islami hadroh dan juga ada mungkin betul porsinya saja perlu diperbanyak. Mungkin ini adalah bahan evaluasi untuk Eh, radioku. Bagaimana kalau saya sudah melakukan puasa satu Muharram sampai sembilan Muharram, tapi di saat hari yang ke-10 itu ada udur bulan haid. Bagaimana pahala yang didapatkan? Apakah pahalanya akan utuh atau bagaimana? Oh ya, insya Allah Anda sudah niat. Anda seorang ibu pengen puasa 10 Muharram, 9 Muharram, 11 Muharram. Akhirnya mulai hari sekarang sudah puasa mau untuk mempersiapkan ya Tak taunya tanggal ke-10 headnya pinter. Ah, 10 keluar darah head. Berarti tanggal 9 10-nya enggak bisa berpuasa. Maka ketahuilah Anda tetap dapat pahala sebab Allah Maha Pemurah. Karena cita-cita niat Anda itu. Sebab Anda meninggalkan head bukan kemauan Anda, tapi kemauan Allah yang mendatangkan head untuk Anda. Apa bacaan doa sujud syukur itu sama dengan sujud syahwi? Sama. Dalam doa sujud syukur itu sama dengan sujud sahwi. Yaitu semua tasbih subhana rabbiyal azim wa subhanallah walhamdulillah wala illallah semuanya tasbih intinya adalah tasbih Seorang suami istri punya anak bayi. Kemudian istri tidak bisa menyusui bayi tersebut karena air susunya tidak keluar. Kemudian bayi itu disusui sama ibunya bayi. Eh, kok ibunya bayi? neneknya begitu loh kalau ibunya bayi ini ibunya bayi nenek bayi dari ibu ibunya ibu bayi mestinya gitu ada yang ketinggalan nanti. ibunya ibu bayi nenek yang saya yang ditanyakan seorang kiai berkata bahwa bila bayi tersebut disusui sama neneknya itu berarti suami istri akan menjadi mahram jadi haram untuk bersenggama Wah sakit itu kiainya Bukan kiai kayaknya Bukan kiai ini Dukun itu Jadi ceritanya Misalnya Saya Ya mungkin misal saja gamblang, istri Umi tidak bisa menyusui. Lalu anak kami disusui oleh ubinya Umi. Nah, maka spontan saya dengan Umi jadi mahrom, nggak nyambung di sini. Ketemu di mana? Tidak ada nyambung. Memang ya anak anak saya sebelum disusui sudah mahram karena cucunya daripada neneknya lah ini pusing bener tuh orang jadi anak saya anak saya itu sebelum disusui sama neneknya sudah mahram mau apa lagi kemudian <laughs> ini adalah sekarang harus diperhatikan kemahroman itu Hah? ini nenek ini nenek dari ibunya maksudnya ibu dari bapak maksudnya gini ibu dari bapaknya yang nyusui adalah ibu ah oh ibu mertua ya tetap tidak kenapa sekarang begini misalnya anak perempuan anak saya disusui oleh mertuanya perempuan jadi begini loh ya masalah mahram itu keba gini kalau mahram dari susuan kalau mahram susuan itu adalah akan menjadi mahram dengan yang punya susu yang punya susu yang punya susu itu adalah suami daripada yang menyusui suami yang menyusui kemudian juga akan menjadi mahram dengan anak-anak yang menyusui sekarang mana ini gak, gak ngambung sekarang bapaknya kan dengan dia kan sudah mahram dari dulu Hah? sudah biarin saja dan dia istrinya kan sudah orang lain istrinya kan orang lain dinikahi sebagai orang lain baik enggak enggak ada apa jangan sampai ini saja baik ini saja insya Allah kemudian apa ada pertanyaan karena waktu ya terima kasih ini saja mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan adab. Muliakan kami ya Allah dengan tata krama kepada kekasihmu Nabi Muhammad tata krama kepada ulama'nya kekasihmu Nabi Muhammad tata krama kepada orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah ya Allah berikan kepada kami ya Allah anak-anak yang mengerti tata krama yang mengerti adab dan berikan kepada kami murid-murid yang mengerti tata krama dan mengerti adab sehingga hubungan kami dengan orang tua kami dan kami dengan anak-anak kami hubungan yang penuh akhlak penuh tata krama karenamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah kami yang hadir ke tempat ini semuanya punya hajat Kami yang hadir ke tempat ini semuanya punya keinginan Maka kabulkan keinginan baik kami Dan jika terlintas di hati kami keinginan yang tidak baik Gantilah dengan keinginan yang baik Dan yang sudah ber berkeinginan yang baik Maka bantulah mereka untuk mewujudkan keinginan mereka Cita-cita mereka Dan jadikanlah kami orang yang bahagia di dunia dan di akhirat Selamat di dunia dan di akhirat Mulia di dunia dan di akhirat Ya Allah, Ya Allah Jangan sampai sampai kemuliaan kami hanya di dunia ya Allah yang telah kau berikan kepada kami ya Allah ah, ya Allah orang yang telah kau berikan kepada mereka harta jadikan harta mereka adalah yang bakal mereka saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad harta yang bermanfaat yang kau berikan kepada mereka pangkat jadikan pangkat mereka pangkat yang menyelamatkan jangan sampai pangkat mereka menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang kau beri ilmu di antara kami jadikan ilmu itu menjadikan sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapanmu ya Allah Ya Allah wahai zat yang maha mulia Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ada di antara kami yang punya hajat Ada kekurangan dalam urusan rizki dan dan uh, uh urusan rizki mereka Urusan keuangan mereka Maka mudahkanlah mereka semua Ya Allah Ada di antara kami yang punya hutang Ingin membayar hutangnya Ya Allah Karena itu kewajiban Ya Allah Maka mudahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang Ya Allah ada di antara kami yang masih berurusan dengan riba Maka kami mohon Ya Allah jauhkan mereka dari berurusan dengan riba riba dan mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah di antara kami ada yang pelit dan kikir maka ya Allah lapangkan hati mereka tambahkan keyakinan akan kekayaanmu dan kemuliaanmu ya Allah sehingga mereka tidak kikir dan pelit lagi ada di antara kami ya Allah yang suka mendengki dan mendendam maka hapuslah ya Allah dendi dan dendam dari hati mereka ada di antara kami orang yang sombong dan riak maka hapuskanlah sombong dan riak dan dari hati kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang sudah berjuang di tempat ini baik dengan dengan pikiran mereka, dengan harta mereka, ataupun dengan ilmu mereka. Kami mohon ya Allah ampuni mereka, muliakan mereka, jadikan itu semua sebab kebaikan untuk anak keturunan mereka. Ya Allah, ya Allah yang di luar sana ya Allah, yang belum berjuang di tempat ini jadikan mereka pejuang-pejuangmu ya Allah. Ya, ya, dan terimalah perjuangan kami. Angkatlah kami semua ya Allah, angkatlah kami ya Allah, muliakan kami dan ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami, kasih sayang sayangi mereka muliakan mereka rahmatmu untuk mereka dan ampuni guru-guru kami kasih sayangi mereka ya Allah ya Allah ya Allah dan anak kami keluarga kami dan murid-murid kami berikan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah berikan kepada mereka berkah dan rahmatmu ya Allah ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah di antara kami ada yang punya hajat punya ingin punya anak mereka Allah kabulkan berikan mereka anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad di antara kami ada yang punya hajat ingin menikah maka mudahkanlah mereka untuk menikah dengan pasangan orang yang kucintai yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat di antara mereka ada yang sakit punya hajat ingin sembuh sembuhkan ya Allah di antara mereka ada yang susah gundah gulana punya hajat ingin senang tenang hatinya maka tenangkan hati mereka wahai wadat yang merubah-rubah hati rubahlah hati kami dari hati yang tidak bahagia bahagia menjadi hati yang bahagia hati yang susah menjadi hati yang gembira ya Allah ya Allah mudahkanlah kuraskan kami semua lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada keridoanmu jika ada yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami dan berikan kepada kami umur panjang kepada kami semua dalam